Pada perjumpaan ini, insya Allah kita akan membahas ucapan Ibnu Zali alim ala arsyi fi majdihi bidatihi. Beliau itu tinggi di atas arsnya. Dalam kemuliaannya dengan zatnya. Imam al muzani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau alim ala arsy masjidhi bidatihi menjelaskan keyakinan al sunnah wal jamaah tentang ketinggian Allah di atas ars. Bahkan juga dalam buku lainnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Muhtasar Al-Ulu lil Al-Ghaffar pernah mengatakan la yasihu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'ala al-'arsy bi sifatih tidak sah <clears throat> seseorang tauhid seseorang tidak sah tauhid seseorang hingga mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas arsnya dengan sifat-sifatnya. Jadi dia menyampaikan dalam buku mereka beliau alim al arsy dan pada yang lainnya mengatakan tidak sah tauhid seseorang sampai mengetahui atau meyakini bahwa Allah itu ada di atas ars dengan sifatnya. Artinya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau beliau tidak sah tauhid seseorang sampai meyakini bahwa Allah itu di atas ars. Sehingga ini juga bantahan yang cukup tegas terhadap mereka yang mengatakan Allah ada di mana. Dan kalau beliau dalam kitab beliau ini, Alim ala arsyihi fi masjihi bizatihi, mengungkapkan tiga masalah. Dalam akidah al-sunnah wal jamaah, yang pertama adalah penetapan sifat tinggi di atas arsnya. Yang kedua adanya batapan ars. Yang ketiga bahwa zat Allah zat Allah bersemayam di atas ars. Karena dia mengatakan alin ala ars ini matakan sepat tinggi. Kemudian arsihi arsnya wajah dan bidatihi ada zat Allah di atas sehingga tidak ada di sana tahwil bahwa Allah itu di arus apanya kekuatannya arus sumber kekuatan dan lain sebagainya. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa yang di arus itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dua, tiga masalah ini ah, dalam waktu yang kita miliki Allah utama. Yang pertama yang bahwa Allah berada di atas ars. Ini akidah disampaikan oleh lebih sebelas ulama ya, dalam buku-bukunya tentang permasalahan ijma'nya para ulama bahwa Allah bersemayam di atas ars. Sehingga Para nabi pun alaihi wassalatu wassalam punya yang sama dalam hal ini. Jadi bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Namun juga Nabi sebelum beliau pun mengatakan bahwa Allah di atas langit. Sebagai contoh Nabi Musa alaihissalam telah berdakwah kepada Firaun dan mengatakan Allah ada di atas langit. Sehingga Fir'aun dengan songkak yang menolak dan mengingkarinya sambil mengejek Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Fawafid li ya Haman ala tini faj'al li surhan la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la dhunnuhu minal kadibin Al-Qasas ayat 38 Fawafid li ya Haman bakarlah wahai Haman alat ini untukku tengah dia. Faj'al li sorhan. Kemudian buatkan untukku bangunan tinggi. Apa namanya? Piramid sekarang. ini. Ya. Di piramid. La'ali atau ila ilahi Musa. Ya. Supaya aku bisa naik melihat Tuhannya Dan sungguhnya aku yakin bahwa Musa termasuk para pen ungkapan Fir'aun ini yang ingin naik ke atas piramid untuk melihat apa? Tuhannya Musa menunjukkan bahwa Fir'aun memahami dan dakwah dari Musa Allah di mana? Di atas langit. Menunjukkan bahwa menetapkan sifat Allah ada di atas adalah perkara yang sudah lama dan ajaran para nabi alaihi wassalam. Dan Allah mengulang lagi kisah dalam surat Ghafir, surat Ghafir surat Al-Mu'min ayat 36 dan 37 dengan lafaz yang sama dengan tadi. Wa qala Fir'aun, "Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati." Fattalu ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kalibah. Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi. Dan kalian apa? Ada piramid yang cukup cukup tinggi. Supaya aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit. Supaya aku bisa melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku memandang Musa seorang pendusta. Dan lihat bagaimana Musa alaihissalam meyakini keyakinan ini sehingga Fir'aun ingin mencoba membuktikan kepada Musa bahwa Allah di mana? Karena dia ingin apa pada pada pada masyarakatnya, pada kaumnya bahwa akulah Rabbu kumul a'la. Sehingga tidak ada Tuhan lain Fir'aun. Dan Fir'aun mengadakan Musa dusta. Mau bukti? Kita bangun bangunan. Kita naik ke atas. Untuk apa? Melihat Tuhannya Musa. Adakah orang yang lebih kufur daripada Fir'aun ini? Dan sekarang bila ada orang yang menolak Allah dan Sama enggak dengan Fir'aun? Mirip, mirip. Mirip, kan? Mirip. Karena kita meyakini bahwa Allah tidak ada di atas langit. Tuhan adalah saya, bukan yang lain. lain. Ibn Izi dalam kitabnya Syarah tidak Tahawiyah mengatakan. Mereka kaum jahmiyah yang mendustakan ketiadaan Allah di atas langit. Mereka yang apa pengikut apa? Fir'aun. Sedangkan yang mengatakan ketinggian Allah, zat Allah di atas langit, mereka lah berikut Musa, berikut Muhammad SAW. alaihi Dan juga mengatakan Fir'aun ini mengingkari Musa yang mengabarkan bahropnya berada di atas langit. Sehingga Syekh Hasan Taimiyah rahimahullah taala ketika menyampaikan ayat ini mengatakan kataba Musa bi qawlihi Allah fawqa samawat. Fir'aun mengingkari mendustakan Musa. Dalil yang mengatakan Allah ada di atas langit-langit. Ternyata subhanallah. Hmm? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akidah ini sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dan zaman Muhammad tidak ada mengingkarinya. Dan setelah mereka belajar ilmu filsafat, munculnya ajaran dari Yunani, dari India dan sebagainya, maka muncullah pemahaman Allah tidak di atas apa? oleh karena itu para ulama harus menjelaskan bahwa dalil yang menunjukkan Allah ada di atas puncak ketinggian, di atas arus, di atas langit, berjumlah ribuan. Ribuan orang Dalil. Lihat cepat Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi mengarang kitab Ruhul Ma'ani di Tafsir Al-Quran Kita ruhul tafsir ruhul ma'ani di tafsir Al-Quran. Kata beliau, wa anta ta'lam anna madhab as-salafi isbatul fawqiyyah lillah ta'ala kama nassa alaihi al-imam al-tahawi wa ghairuhu wastadallu lidzalika bin nahwi al fidalili kamu telah tahu bahwa madhab salaf adalah menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinaskan oleh Imam Tahawi dan yang lainnya dan mereka berdalil untuk itu dengan lebih seribu dalil. kerja Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam satu syairnya dalam kitab Qasidah An-Nuniyah dia mengatakan ya qaumana wallahi inna li qawlina alfan tadullu alaihi bal alfani Wahai kaum Demi Allah, sungguhnya pada ucapan kami, yaitu Allah ada di atas harus memiliki seribu dalil, bahkan dua ribuan. Bahkan dua, dua ribuan dalil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan inilah yang jadi pendapatnya para ulama juga kata ya Ibnu rahimahullah taala qala ba'du akabir ashab Syafi'i berkata sebagian ulama besar sahabatnya Syafi'i murid Imam Syafi'i fil Quran dalam Al-Quran saja al budalilin au azjad ada seribu dalil atau lebih tadullu ala anna Allah taala alim ala al-khalqi wa annahu fawqa ibadihi menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas makhluk-makhluknya dan dia di atas semua hamba-hambanya wa qala ghairuhu jangan mengatakan fi thalathumi'atin dalilin tadullu ala dzalika. Ada 300 dalil menunjukkan hal seperti ini. Jadi banyak dalil. Banyak apa? Dalil. Menunjukkan Allah berada di atas tapi subhanallah orang masih mau membantah dan tidak mau mengakui Allah di atas apa? Dari banyak ini, Imam Abdul Izzi Al-Hanafi membawakan kepada kita sekitaran 20-an sisi pendalilan. Bukan dalil ya, sisi apa? Pendalilan. Yang disampaikan dalam kitab Syarah Akidah kahwiyah. Kata beliau bahwa dalil yang muhkam menunjukkan tiga Allah semakhluknya itu hampir mendekati 20 macam dalil. Bukan dalil ya, macam apa? Dalil. Setiap macam banyak apa? Dalil. Dan kalau kita mau menjabarkan setiap macam dalil dengan dalil-dalil yang ada, maka akan bisa mencapai seribu dalil sebagaimana sampai kepada para ulama syafi'iyah dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Kita coba lihat dua buah dalil ini. Yang pertama, yang pertama, dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas dengan menggunakan kata fauqa fauqa ya, dan diawali huruf min huruf min Coba lihat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Wallahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini Fawqihim. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan milik Allah sajalah segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk kemalasan dan para malaikat dalam keadaan mereka tidak sombong mereka takut kepada orang mereka yang berada di atas mereka ya? min fauqihim yang ada di atas mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan liman min fawqi. Juga Nabi dalam hadis yang sahih riwayat yang Sa'ad bin Mu'ad ketika Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan hukum kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu suku apa? Bangsa Yahudi di kota Madinah yang khianat dengan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ini perangi mereka dan mereka menyerah dan Nabi meminta saat bin Mu'ad untuk menghukum mereka. Nabi mengatakan, "Laqad hakama al-yawma fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat." Min fawqi sab'i sama samawat. Hadisnya sahih. Sungguh engkau wahai saat eh, saat menetapkan hukum hari ini dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas tujuh. Nah, mengatakan minko besar besar Dan lain satu aja, kan tengah. Banyak sekali ya, Pak. Bedah-bedah langit. Bumi kita dengan matahari, besar mana? Matahari berada di mana? Langit dunia. Kemudian uh, matahari dengan asyirah, ya Allah, Rabbus Syi'rah, hmm, ya, itu kecil, lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar asyirah, bintang syi'rah. Hmm. Sehingga kalau antum lihat dan antum bisa kunjungan ke kota Madinah, ada namanya Ma'raf Asma'ul Husna. Saya sampaikan Beda-beda langit kan ada langit dunia. Satu. Belum lagi yang langit yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Baru ada apa? Arusnya ke kedelapannya. Setelah langit ada arus baru kursinya Allah baru Allah berada di atas arusnya ya, dengan sesuatu yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Kata Nabi, engkau wahai Muhammad telah menghukumi hukum yang telah tatkah dari nah, dari sang yang, yang ketujuh. Minho. Yang kedua, macam kedua, dalil tegas yang menyatakan Allah ada di atas dengan menggunakan kata pokok tanpa diawali huruf min Tanpa ini hanya pokok saja. Contohnya Al-An'am ayat 61. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi. Wa huwa al-qahir yang maha kuasa fawqa ibadi. Di atas semua hamba-hamba. Ibad eh? ibad ini semua mak, makhluk makhluknya. Al-An'am ayat 61 ya. Dan juga 18 juga ada. Dua ayat di Al-An'am. 18 dan 61. Wa huwal qadir fawqa ibadi. Al-An'am. Macam yang ketiga. Macam yang ketiga. Dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik pada Allah Subhanahu wa taala naik dengan lafaz ta'ruju. Araja ya'ruju. Ta'ruju. Ain raja jim. Ya. Contohnya dalam surat Al-Ma'arif Al-Ma'arif ayat 3 sampai 4. Minallahi dil ma'arif. Apa itu ma'arif? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi para malaikat dan ruh itu Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Mujahid murid Ibnu Abbas Mujahid bin Jabal ini dari suku Barbar, suku di Afrika, murid daripada Imam Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Mengatakan diri Ma'arif adalah para malaikat yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sahih Bukhari. Jadi minallahi dzil ma'arif. Apa itu ma'arif? Yang tahu malaikat wa ruhu ila ilaihi. Fi yamin kana daru al-qasam. Juga dalam hadis yang sahih juga disebutkan hadis yang muttafaqun alaih Nabi bersabda ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil asri wa salatil fajri bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. Kemudian naik malaikat yang bermalam bersama kalian, malaikat malam. Fayas'aluhum wa huwa bihim. Allah hanya pada mereka. Allah maha mengetahui tentang hal itu. Fayaqul, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulu, taraknahum wahum hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan kami datang mereka dalam keadaan sholat. Artinya, para mereka turun ke langit dunia. Turun ke dunia. Untuk apa? Mencatat dan menjaga manusia. Atau mereka malam, atau mereka adalah siang. Kalau mereka siang, mulai kapan datangnya? Soal subuh dah datang. Kemudian apa? Asar selesai. Ya malam, asar datang, pulang apa? Subuh. Dan Nabi dan orang tanya pada mereka. Bagaimana hamba-hambaku kamu tinggalkan? Atau mereka, kami kita mereka dalam sholat. Dan kami datang juga dalam keadaan. Ini pertama apa? Sholat subuh dan sholat. Langsung malaikat malam dan siang lihat semua amalan kita di dua sholat tersebut. Kemudian Imam itu Khuzaimah Asy-Syafi'i yang dapat julukan Imamul imam Imamul Imam zamannya mengatakan jalan khabar hadis ini telah jelas dan sahih bahwa Allah Azza wa Jalla di atas langit dan bahwasanya para malaikat naik menuju Allah dari bumi. Tidak seperti persangkaan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah penolak sifat Allah Subhanahu lihat dari ya, kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah halaman 321. Jadi jadikan araja itu adalah sesuatu yang naik ke atas. Namakan mi'raj adalah apa? Nabi dari bumi ke langit. Ya. Isra dari apa? Mekah ke Betul Maqdis. Karena malam hari. Isra adalah dari malam hari dan derajat ke atas. Isra dan Mi'raj. Dan ini di uh, peringati oleh kaum muslim Indonesia tidak pada tanggal 27 Rajab saja bahkan sampai sahabat terus ini peringati Isra dan Mi'raj. Dan mungkin saya Ramadan saja mau buat adalah peringati Isra dan dan Mi'raj. Sekarang demikian. Menurut Nabi demikian. Karena Nabi tanggal 12 Oke. Perayaannya kapan? Bebas. Oke, okay. bebas sampai huh? sawal pun boleh. maulid nah. Yang keempat, saya nggak bacakan contohnya, ya. contoh saja. Nanti bisa buka Al-Quran lagi untuk memperbanyak orang Dalil ini. Yang keempat, dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik kepadanya dengan menggunakan kata so'ada yas'adu. Tadi apa? Araja yahruju sekarang so'ada yas'adu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu pasti di atas dan tidak mungkin berada di bawah sebagaimana Lihat contoh. Surat Fatir. Surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimu qayyim. Kepadanya lah naik perkataan perkataan yang yang baik. Kira-kira perkataannya itu ke bawah atau ke atas? Dan juga ada contoh dari sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar beliau Sallallahu Alaihi bersabda ittaqu da'watal mazlum hati-hati dengan doanya orang lagi zalim fa innaha tas'udu ila ila Allah ka'annaha syararatun doanya orang yang madlum ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia adalah percikan Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Faidul Qadir Ucapan bagaikan berikat api adalah cepat sampainya cepat terkabulnya karena doa ini adalah doa orang yang dalam keadaan terdesak majnun. Artinya adalah doa itu menaik bagaikan apa? Percikan Cepat nggak? Cepat sekali. Makanya hati-hati antum berdoa dalam keadaan apa Juga para Meskipun demikian, kalau doain suaminya, jangan doa yang yang jelek, doa yang bagus. Ya. Minta sama Allah suaminya di berubah jadi soleh. Karena kalau doa yang makbul, yang bahagia saja, Yang berdoa juga. Karena dalam rumah tangga susah, nggak ada kedoliman, susah. Kayaknya zaman sekarang ada apa? Tas'adu Allah. Artinya naik ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dan tegas yang menyatakan sebagian makhluk diangkat kepadanya dengan menggunakan kata rafa'a. Ini kelebihannya bisa bahasa. Berbeda-beda dalam makna sama tinggi naik tapi tiga kata tidak sama secara mutlak sehingga sesuatu yang diangkat ke atas langit menunjukkan Allah mana di atas Allah berfirman bal rafa' Allah ilaihi tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepada juga Allah ya Isa ini mutawafika wa ilayya ketika ingatkan ketika Allah berfirman wahai Isa sungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajal dan mengangkat kamu kepada Artinya bisa nggak dimatikan, tapi disampaikan. Apa artinya tidak bisa? Setelah bunuh Dajjal, ya, dan setelah terbunuhnya ya, dan Majud. Dan Allah mengangkat Isa ke atas kira-kira yang ngangkat selangit itu di mana adanya? Di atas. Di Kemudian yang keenam. Yang keenam. Dalil tegas yang mengatakan ulu kalimat ulu tinggi. Seperti Firman Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 255 255 ya. Wa huwal aliyyul azim. Di mana ini? Ayat kursi. Ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia yang maha tinggi lagi maha juga adalah filsafat ayat 23. Wa adzim al kabir. Bahwa Al-Aliyul Kabir. Dan Sabah 23. Juga ada Asyura ayat 51. Ayat uh, eh, Surah, Surah ayat 51. Innahu Aliyul Hakim. Innahu Aliyul Hakim. Bahkan kita ketika sujud apa zikirnya? Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal takut. Menunjukkan Allah itu di, di atas segala makhluk-makhluk. Yang ketujuh, dalil yang menyatakan Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diturunkan pasti dari apa? Atas ke Oh si bulan pangkatnya diturunkan Artinya apa? Dari ini Orang rendahan Dan seterusnya Lihat Di antaranya adalah Surat Al-Asma ayat 1 Tanzilul kitabi Minallahil azizil hakim Kita Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijak juga Al-Mu'min ayat 2 Tansilul kitabi minallahil azizil alim Ada juga Fusilat ayat 2 Fusilat ayat 2 Tanzilun minar rahmanir rahim Juga ada dalam Musnad ayat 42 tanzilun min hakimin hamid. Dan dalam al nahl ayat 102 102 ada Kul nadalahu ruhul kudusi min rabbika haqqi. Juga surat Dufan ayat 3 in anzalnahu fi lailatin mubarakat inna kunna munjalin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munjalin ada ada anzalna nazzala tanzil ya itu kan aku antur turun dari atas kan? dari Allah ke langit yang di dunia ini kemudian baru disampaikan malaikat itu ke kita semua dalam 23 tahun lalu. Yang kedelapan, dari tugas yang menguruskan sebagian makhluk dikatakan berada di sisi Allah dan dari yang menunjukkan sebagian makhluk lebih dekat dari yang lain. Contohnya adalah Innal ladzina 'inda rabbika. Sebenarnya malaikat yang si Tuhan Tuhan. Dan juga 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan لا يسأمون وهم لا يسأمون Malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa bosan-bosan. Tidak ada jemu juga ucapan al Asya istrinya Fir'aun Fir'aun yang Salihat Masya Allah ya di bawah kekuasaan laki-laki yang paling dan dia istiqomah dengan iman dan takwanya sampai Allah akhirnya memisahkan kedua dan dia adalah wanita yang mampu menyelamatkan Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu Ketika ibunya Musa khawatir dengan Musa, maka Allah minta untuk dibuatkan tabu kotak, ya, simpan di sana, kemudian dengan ke sungai ini. Bin Allah bawa tabunya sampai ke Fir'aun. Dibuka oleh Fir'aun, ada bayi Bani Israel Sangat. Firaun Israel tahu. Tahu. Serbaia beda dari Kipti. Ya. Beda suku, beda ras. Ya. Kipti sama Smith itu bukan bukan Smith. Karena bagi Israel lagi Yakub. Sedangkan Kipti bukan Nabi Yakub. Tahu. Dia baru. Israel. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, sekarang istrinya larang? Istrinya. Dia yang letak dulu. Jangan bunuh Dan Fir'aun yang sudah punya keputusan membunuh semua anak, bayinya orang bayi Israel bisa kalah dengan permintaan seorang wanita. bagaimana ini? Hebat Artinya seorang diktator kayak Fir'aun ya, yang demikian tegasnya merentangkan semua bayi laki-laki bang Israel wajib dibunuh. dan buat yang wanita biarkan hidup. Itu sanggup tidak membunuh Musa. Ya, hanya permintaan seorang wanita seorang Maka kita itu demikian hebatnya bila bisa menggunakan kemampuannya ya, untuk kebaikan suami dan juga kaum laki-laki. Kata dia, Rabb ibni li'in jaga baitan fil Ya Rabb, bangunkan untukku rumah indah dan rumah di surga kembali Indah artinya apa? Dekat dengan kau. Demikian juga walau man fis di wal ardi wa man indahu. Tadi at-tahrim ayat apa? Sebelas. Yang dua nasi ini at-tahrim ayat sebelas. Jannah itu dia mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitab." fa huwa indahu fawqa al inna rahmati ghalabat ghadabi ketika Allah telah menciptakan makhluk semua maka Allah menulis dalam kitabnya dalam keadaan kitab itu mana sisi Allah fawqa Ya arsy di atas Inna rahmati walabat wa Sungguh jangan pernah itu mengalahkan apa? Keburukan. Juga satu kegembiraan bagi semua bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar daripada keburukan. Sehingga yang harus Allah lakukan Allah maafkan. Karena rahmat yang lebih luas daripada kemarahan. Bahkan mengalahkan kemarahan terhadap Allah Subhanahu Dalil yang kesembilan Dalil yang mengatakan Allah Fisama Fisama Dalam Al-Quran Banyak sekali Banyak sekali ya. Di antaranya adalah Surat Al-Mulk ayat 16 Amin man fis sama yahsiba bikum Allah fa idza Amintum apakah kamu merasa aman? Man fis sama kepada zat yang ada di atas langit. Siapa ini? Allah Subhanahu Ayat itu Allah menjungkir balikkan bumi bersama kamu hakikatnya bumi di, dibalik. Faida ya dalam keadaan bumi dalam tiba-tiba tergoncang. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimuna Yarhamu Rahman, irhamu ahlal ardi Yarhamkum mangfisana Ar-Rahimun orang-orang yang penyayang Yang punya rahmat di hati Akan Allah rahmati mereka Dengan Ar-Rahman Artinya zat yang rahmat sangat luas Merahmati mereka Irhamu ahlal arti Rahmatilah, sayangilah penduduk bumi baik itu hewan, manusia, tumbuhan, ya, nanti yang kita sebagai makhluk Yang ke sepuluh Dalil yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. ada tujuh ayat dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal asis tawa. Itu ayat. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 50. Allah berfirman, "Inna rabbakum Allahu alladhi Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Thumma stawa 'ala al ars Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam Kemudian bersemayam di atas Jadi bumi dan langit Allah ciptakan selama enam hari itu sudah berikut isi, sini. Dimulai pada Enam hmm? enam hari. Sepuluh hari Jumat. Kapan mulainya? Hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dimulai hari Minggu kemudian dalam Jumat selesai. Orang Yahudi saking hebatnya saking saking sombong dan kufurnya mengatakan Allah pada hari Sabtunya itu kecapian. Sehingga Pak Allah mengatakan Masani Allah Masani Tidak pernah itu kami rasa lelah maka mereka buat itu hari Sabtu. itu orang yang ya kan? ini Kita? Jumat. Mana duluan? Jumat duluan, baru? Jadi Allah saja menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Dan Allah ciptakan Adam pada hari dan Allah selamatkan Nabi Musa dari Firaun hari Juga yang kedua pada surat Yunus ayat 3. Yunus ayat yang ketiga. Ya. Sama dengan Allah Inna rabbakum Allahu الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش sama Kemudian pada saat al quran ayat 59 al quran ayat 59 Allazi khalaqa الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. Lebih jelas. ma bainahuma fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا هذا استوى على العرش Tiga ya. Kemudian yang keempat, surat Toha. Surat Toha. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ar-Rahman alal arsistawa. Kemudian yang ke enam, yang ke lima ya. Yang kelima surat Yusuf ayat dua. Surat tiga belas ya. ar Surat ar ayat ke dua. Bukan disiplin apa? Allah berfirman Allah ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna thumma istawa Istawa Kemudian surat As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah ini surat ke-32. Ayat yang keempat. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Yang ketujuh pada surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke puluh tujuh. 50 tujuh ayat yang ke 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير هذا ثم استوى على العرش tujuh ayat langsung lafadznya mirip dan sama. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Al Ghazir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan pandangan kami ya pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus salih seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Laid bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Hawaii atau Rahuya dan imam lain sejak dahulu hingga sekarang yaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa takdir tanpa tasbih tanpa takdir dan setiap makna zahir yang berpegang benar orang yang mengetahui mutasyabbihah maka mana itu sangat jauh dari Allah Karena tidak ada sesuatu pun dan zat Allah yang menyerupainya. Laisa kamitslihi Syekhul mustaqim basir. Kata dia Tentang kelemahan sebagaimana yang dilakukan imam, para imam di antaranya oleh Imam Muhammad Al-Sosai yang mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya maka ia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya maka ia telah kafir. Ya. Kata beliau demikianlah pendapatnya beliau bahwa beliau menetapkan Allah dia sebab harus tanpa nanya-nanya bagaimana apa dia duduk beribadah. Pokoknya kita hanya menggunakan nas sebagai bahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Yang ke-11 masih banyak masih sepuluh lagi ya. Yang ke-11 dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Angkatannya kemana? Bahkan yang berdoa pun merasa bahwa Allah di atas sebagai berdoa. Nabi bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilaihi ayyaddahuma sifra. Sungguhnya kalian Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha ia mau pada hamba hamba Jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan dalam keadaan hamba kosong tanpa adanya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Angkat nah, tangan. Yang ke-12 Dalil yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap Kapan itu? Di sepertiga malam. Yang dia juga kalau turun mesti dari atas. Enggak mungkin turun dari dari bawah. Dari atas. Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i dunya." Hina yaqra thuluthul lail akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah. Ma yas'alni fa u'tiyah. Ma yastadruni fa aghfir lahu. Allah kita turun ke langit dunia siap ketika tersisa sepertiga malam dan mengatakan siapa yang berdoa padaku aku akan kabulkan siapa minta memberi dan setiap menghamba Yang adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dekatnya Allah dengan Rasulnya langit dunia pada malam tersebut menunjukkan istimewa waktu tersebut untuk waktu itu semuanya untuk tiga perkara pertama untuk doa yang doa Allah yang kedua mohon kepada kita apa saja akan Allah berikan yang ketiga mohon ampun Allah ampuni maka para ulama mengatakan bila anda berada di segitiga berdoa menjelang apa subuh waktu yang terbaik adalah beristighfar berdoa dan pada membaca Walaupun bacaan pertama abdul zikir, tapi untuk menjelang subuh itu yang paling baik adalah dengan berzikir. Sampai Allah memuji dengan mengatakan wal musdafirina bil Orang yang bersifat di waktu sahur. Betul satu. Kan? Sahur. Siapa al Sahur. dan dua menjelang ya. apa? Jam empat, Jam empat, waktu apa? Terus tanggal lima sudah apa? Mau itu jaman belum? Sejaman terus bro ada baru waktu subuh waktu subuh. Jangan jam satu sudah sudah makan sahur ya. Kemudian apa? Saya bersahur belum. Makan malam. Makan apa? dan tidak seperti utamaan makan sahur yang penuh berkah Kemudian yang ketiga, 13 ada isyarat langit yang disampaikan Rasulullah SAW hadis yang cukup panjang dalam riwayat Muslim. Ada padanya ucapan para sahabat qalu nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta kami bersaksi bahwa Muhammad telah menyambungkan dan menunaikan dan telah bernasih. Fakola isbahi sababa dan ia mengambil besar yang penunjuknya. Ini dan isbih kalimat jari ada sepuluh kali bacaan. Ada istri isbah isbu ada lagi asbah asbid, asbu ada usbu usbid, usbah dan apa suka jadi kalau anda baca kata isbid itu semua anda baca benar semua nggak ada salah Lafaz yang dibaca seluruh baca nah, dari kita ini adalah sepuluh sudah jadi kalau antum baca buku tentang kalimat SD atau uslub sama. Ya. Boleh semua, bebas. Tidak ada yang salah baca hal huruf apa dari jemaah kita. Kemudian mengkata dari penunjuk yang bahwa ila sama ke Wayang kutuha pada manusia. Ya. Allahumma syahad, Allahumma syahad tiga. Ya, kan? ya Allah ya. bersaksi. Ya. Allahumma syahad, Allahumma dan Nabi juga Yang keempat belas, dalil yang menunjukkan menanyakan ayat Allah di mana Allah berjalan bisnisnya Muawiyah bin Hakam hmm, yang punya kuda yang biasa mengembalakan kambingnya di daerah Uhud dan Jawa ini dekat Uhud Jogja Lalu pada hari pada satu hari ia berbuat sesuatu salah. Ia pergi membawa seekor kambing, hmm, kemudian hilang maka Muawiyah bin Hakam menampar anak tersebut. Menamparlah anak tersebut. Lalu hmm, Muawiyah lapor ke Rasulullah SAW Alaihi Wasallam hal tersebut. Dan dia menemui Rasulullah, apa yang harus aku bebaskan budak tersebut? Maka beliau datang dan tanya kepada Aina Allah? Di mana Allah? Dan jawab samadi. Aina uh, siapa saya ini? Man anak Siapa saya ini? Anta Rasulullah. Allah Rasulullah Rasul. Maka dia mengatakan, Iqtidha Bainaha Karena dia kan menunjukkan bahwa mudah kaidah tersebut disampaikan lagi mukmin ya. mukmin. Kenapa? Karena kedua keyakinan. Allah selain dan apa? Muhammad Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Nawawi mengatakan inilah akan kami bahwa siapa saja yang tanya di mana Allah maka akan dibayangkan dengan fitrah bahwa Allah di atas bumi. Sehingga dalam hal ini ada dua bang, dua faedah. Pertama, boleh tanya ke orang di mana. Yang kedua, orang itu harus menjawab di atas yang kelima belas Dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membenarkan orang yang mengatakan bahwa rohnya di atas langit, Dan beliau menyatakan orang tersebut beriman. Seperti yang ke 14 tadi. Bedanya dalam perkara apa? Pengakuan seorang buddha awal dari langit. Sekarang adalah kebenaran Nabi kepada dia dan dia adalah Kemudian ke-16 dalil yang menyatakan bahwa Allah mengisahkan Fir'aun yakni menggunakan tangga ke arah langit agar dapat melihat Tuhan yang Musa. Lalu Fir'aun mengingkari keyakinan Musa mengenai keberadaan Allah di atas atas pada pada awal. Yang ke-17 ke-17 ada berita dari Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan beliau mengisahkan apa? Bolak-balik ketemu Musa dan Allah. Datang mulai salat ketemu Musa. Jangan berat. Umar kuat. Minta Allah. Naik ke atas. Itu apa? Ketemu Allah oh, juga sampai akhirnya orang Islam kereta lima kali sehari. Ini masih berat bagi kaum muslim. Lima kali sehari masih berat. kali dua kali sehari. Kebayang satu sholat lima kali satu. Bisa tidak? Bisa. Hmm. Baik, sekarang misalnya uh, subuh empat rakaat dua qabliyah dua apa wajib hmm? dua kali sudah kalau antum sudah berduha berapa kali delapan ya, sepuluh kali hmm. kopiannya empat dua dua empat dua sudah berapa kali sudah tiga belas empat belas kali empat belas kali salat asar kopiahnya dua bulan rakaat kopiah asar siapa yang menjaga empat rakaat sudah asar maka lah Allah menjauhkan ini tambah lagi asarnya empat rakaat sudah tujuh belas kali maghrib isya saat malamnya bisa ke dua puluh kali tapi ya itu tidak kerja lagi ini tinggal jadi sholat bersama sama yang berkali kali satu satu Nabi Muhammad sangat terhormat sama umatnya sehingga dia minta terus kepada Allah sampai lah dikasih. Nah, itu Islam menunjukkan kebenaran. Mereka ceritakan setiap tahun sampai jalan bahwa Nabi itu naik ke langit mereka tujuh ke ya, Sidratul Muntaha. Di mana itu? Di Bokaus. menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Allah Di mana-mana. Kalau di mana-mana tentunya tidak usah jauh-jauh ke atas langit. Nabi bisa dan tapi Tapi subhanallah yang namanya kesombongan dikasih ayat, kasih dalil, tidak mau juga menipu. Padahal mereka tiap tahun merayakan Isra dan Mi'raj ya dan dikisahkan Nabi itu naik ke atas langit ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hantu. ini di atas Yang ke-18 Berbagai macam dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa penduduk surga melihat Allah Ta'ala Nabi SAW mengabarkan bahwa penduduk surga akan melihat Allah. Sebagaimana mereka melihat dalam rembulan dan malam tanpa dihalangi oleh Kira-kira kalau Allah Nabi katakan kita itu melihat bulan, gimana bulan itu? Di atas, di dan para penduduk surga ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala akan melihat bulan purnama di malam hari yang tidak butuh berusaha sakan untuk melihat seluruh dunia mampu melihat apa? bulan purnama tanpa harus apa? sikut sikutan tanpa macet apa? macet pohon atau menunjukkan bahwa kita nanti bila kita ini adalah sabar. Semoga Allah mudahkan itu. Kemudian melihat Allah maka kita dengan sangat mudah sekali segera di lihat bulan purnama yang bergerak. Jadi ini hanya bar tasbih cara bukan tasbih ya. Kita kalau dengan bulan Kalau seandainya Allah di mana-mana buat apa para penduduk surga itu mendoakan kepala ke atas Ini jadi tugas tentang apa? Yang ke-19 Akal yang sehat Menunjukkan kepastian bahwa Allah Memiliki sebagian sempurna Dan tidak mungkin Allah memiliki sebagian Sifat maha tinggi dan maha di atas adalah sifat yang sempurna. sekarang sifat rendah dan di bawah sifat rendah. Mana lebih sempurna? Bawahan sama petinggi. Petinggi. Dan ini kan bahwa kalau manusia sendiri menyatakan bahwa Allah itu mesti mah. Hmm segala ini. Hmm? Zakatnya begini harus Yang kedua, fitrah manusia. Fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah atau minta terang kepada Allah dan sedang melakukannya kecuali pasti hatinya mengarahkan hati kita ini ada dua mengarahkan tidak kayak yang mohon dengan khusyuk hatinya kemana-mana ke kiri ke kanan ke depan ke bawah mesti ada yang ke-21 adalah hikmah kaum muslim ada isma kaum muslimin Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala bahwa ada di sana ijma para sahabat tabi'in Imam Islam bahwa Allah berada di atas seluruh langit miliknya dia atas di atas dan ini sangat masyhur sekali di antara ulama yang menukilkan ijma ini adalah Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن ما وردت في سنته من صفاته Kami dulu ketika jumlah para tabi'in sahabat mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi berada di atas ars. Kami mengimani berita tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Yang kedua Imam Qutaibah bin Sa'id. Yang dilarang dengan uh, Ismail. Imam Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Khalid al-Baghlani al-Baghlani ya? yang hidup antara tahun 150 sampai 240. Jadi ya, dia mengatakan Hada qaulul a'immah Islam wa sunnah wal jannah. Inilah keyakinan para imam Islam, ahsunnah wal jannah. Na'rifu Rabbana istama sabi'ah al-arsh. Kami tahu Rabb kami berada di langit yang tujuh di atas arsh. Kama qala jalla jalaluh sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal arsy Dan Imam Kutaybah bin Sa'id ini terkenal. Terkenalnya sebagai ulama besar zaman dan menjadi murid Imam Malik, murid Al-Laits dan yang lain-lain. Yang ketiga Imam Zakaria Sajid ulama besar besar dan termasuk gurunya Abu Hasan al Ash'ari. dia asal sini, wafat tahun 307. Dia mengatakan al-qaulu bis sunnah illati ra'aitu 'alayha ashabana ra'aitu 'alayha ashabana al-hadis alladzina lakinahum annallaha Allah ta'ala ala asli fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa keyakinan terhadap yang kami dimiliki oleh ashabul hadis yang pernah kami temui bahwa Allah berada di atas arsy hilangnya mendekat dari makhluknya dengan yang dia yang keempat ada Imam Qutbah Al-Quri yang bukunya di Banas Sukro dibaca oleh Ustaz Al-Ihsan dan uh, Roja TV biasanya setiap hari Selasa atau saya dalam kitabnya Al-Ibana Al-Syari'atil firqatin najiyah jabat bab iman bahwa Allah berada di atas arsnya terpisah dari makhluknya dan ilmunya mencakup seluruh makhluk tetap ya ajma'al muslimin min as-sahabati wa tabi'in wa jami' ahli ilmi min al-mu'minin anna Allah tabaraka ta'ala ala arsyihi فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع kaum muslimin sepakat dari sahabat tabi'in dan semua ulama-ulama kaum ini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu di atas ars di atas langit-langitnya terpisah dari makhluknya dan ilmunya mencakup segala sesuatu. ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من امتحن مذاهب الحلولية tidak menolak dan tidak mengingkarinya kecuali orang yang mengikuti mazhab hululiyah. Mazhab hululiyah di Indonesia ini diambil oleh Syekh Jenah. Allah bersemayam di makhluk. Wahum قوم zahat قلوبهم istahwatul الشياطين famarahu من الدين وقالوا wa الله inna Allah dzatahu la yakhlu minhu makan. Mereka adalah kaum yang hati mereka telah sesat, telah menyimpang dan syaitan telah menarik mereka. Mereka keluar dari agama. Mereka mengatakan Allah zatnya ada di mana-mana. Artinya tidak ada tempat kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidahnya Al-Qarabi dan juga itu Arabi, itu Arabi hmm? eh, ya, dalam rabi'au ya, al arabu Abdul wal Abdu Rabbu. Wal Rabbu. Ya laita man mukallaf. Kata dia Allah itu hamba, hamba itulah Allah. Oh, bagaimana dikasih syariat lagi? Sehingga mereka punya yakin bahwa Allah itu ada pada hambanya, hambanya adalah Allah sendiri. Ya, artinya apa? E, bergabung antara Allah dan makhluknya Sehingga apa? Kalau dipikir apa yang dikasih syariat itu. Maka ada istilah orang itu dalam sufi yang, yang menyimpang sampai bertahapan tidak mau beramal syariat, tidak sholat, tidak macam-macam. Bahkan sudah saya adalah roh, roh adalah ibadah, gunanya ibadah sempurna. Tidak apa? Sempurna mengenai Allah. Yang kelima Imam Abu Umar At-Talmanki Al-Andalusi yang hidup pada tahun 400 339 sampai 429 dalam kitabnya Al Usul ila Ma'rifat Usul Ajma'al muslimin min al-sunnah Kau muslimin dan sunnah itu sepakat bahwa makna wa wa ma'akum aina adalah annahu ilmu ilmu yang ma'akum ilmu wa anna Allah Allah subhanahu wa ta'ala fokus samawal bidatihi mustawin ala arsi ada di atas langit dengan zatnya bersemayam di atas arus dan Yang mengaku ya tugasnya yang keenam waktu sudah meninggal teman-teman. ya. Yang keenam adalah Abu Usman Asqabuni yang wafat tahun 149. 149 adalah kitabnya Ashabul Aqidah Ashabul Hadis. Kemudian ada imam yang ketujuh Imam Abu Nasr As-Sijji. Abu Nasr As-Sijji. Hmm. Kemudian Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani yang wafat tahun 326 Yang ke, yang ada Abu Zur'ah al razi dan Abu Habib al razi dan kitabnya Ida Razi. Aqidah razi Yang ke-10 ada Imam Ibn Abdul Bar, apa tahun 93 Hijriah yang ke sebelas Al Imam Husainah Husainah yang tahun 311 ini ulama-ulama yang menyampaikan ijma ya Allah ada di atas arsy dan masa ada juga kalau kita mau gali lagi ada mungkin 108 sahabat tabi dan juga ulama-ulama bertanya Allah di atas arus. Waktu kita tidak mencukupi ya, untuk menyampaikan semua Yang jelas teman-teman bahwa ternyata para ulama sepakat mengatakan Allah itu berada di atas arus tinggi di atas arus apa sih kaidahnya kita kenal Kita kita adalah akan membuat kita itu dekat dengan yang maha kuasa dan merasa di awas Karena zat yang tinggi di atas kita akan mampu melihat kita. Seluruhnya nggak ada yang bisa disembunyikan. Makanya hampir semua CCTV di mana ada? Di mana? Atas. Atas Yang berikutnya nanti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita menghadap Allah yang Maha Dalam salat kita sujud akan nampak kita rendah sekali. Di hadapan zat yang maha tinggi, sebenarnya lebih baik. sampai akan muncul juga keyakinan bahwa Allah yang maha bila ingin menghancurkan kita mungkin nggak? Apabila kita menjadi perubahan sains melihat bola bumi yang kecil menyerang Kalau Allah kehendaki kan matahari copot eh, dari bumi menyerang, tidak ada. Jadi tidak hanya sekedar ya, kita yakin Allah itu jelas langit yang tertuju ya. kecuali apa ada sana mereka besar kepada kita sehingga kita senantiasa berawasi dan yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian sahaja. jumpa kita pada hari ini dan mohon maaf Ramadan saya libur tidak keluar sehingga kita berjumpa ya. saudara pekan kedua Agustus sebab pekan kedua Juli itu masih lebaran banyak yang masih tengah perjalanan dan saya nggak mau membuat tambahan lebar masnya terlalu jadi insya Allah pada pekan nah, pada depan dan bulan berikutnya kita libur, kita libur, kita ada kajian. Pengennya cuma hanya Ramadan, tapi karena pas juga pada ahad keduanya itu atau ke Sabtu kedua saya pengen Sabtu yang enggak aja. Sabtu keduanya itu itu baru lebarannya belum belum lama, masih di pekan pertama lebaran. Masih pekan pekan sehingga tidak mungkin libur maka yang jauh ketika dan adat ini penduduk Jakarta yang pulang Jakarta kembali demikian selama mengalami bersama-sama bergerak bergerak sekarang yang satu eh, ternyata ya, kalau kita mau musyarah tidak ulama itu panjang. Karena mereka menggunakan bahasa yang sedikit, tapi kaitannya sangat banyak. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menulis syarah Hamzah ini dan eh, dalam proses itu perbaikinya dan mudah kita bisa untuk memiliki paling tidak bacaan di rumah tentang syarah sunnah Imam Al-Ghazali. Saya melihat bahwa kita wajib merujuk ya, uh, akidah kepada ulama-ulama yang terdahulu. Agar mengatakan bahwa kita tidak hanya mengberkati kita ya, ini. Nah, ada orang yang sebelumnya Taimiyah yang sama dengan akidah itu Taimiyah sudah kita sini. Karena itu hanya ada. Ya, ini adalah akidahnya itu dan yang bukan agamanya kaum kaum muslim. Ternyata ulama sebelum dia sudah apa? sama dengan kita yang beliau sampaikan. Allah alam. Ada ada soal pertanyaan? seluruh penduduk surga pasti melihat bukan bisa pasti melihat Allah Subhanahu wa taala kalau ia masih penduduk surga walaupun di pojok ya, artinya surga yang paling rendah ya, itu tetap selama ia penduduk surga maka ia bisa melihat Allah Subhanahu dan kata para ulama rahimahullah taala banyak bahwa Ya, dia sudah nikmat hebat itu ketika melihat Allah itu lupa dengan semua empat yang lain seakan-akan tidak pernah dapat nikmat sama sekali karena jadi ganjarannya tidak hebatnya sempurnanya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala percaya nggak Nggak percaya? Hah? Gampang jawabannya. Sekarang kira-kira aku percaya nggak dengan terus. Percaya? Percaya. Hah? Apa caranya? Apa artinya? Kita tahu rumah ada. Jaga lah, listrik ada. Listrik. Tahu enggak? Apa rasanya Tidak. Tapi yakin gak alasannya? Yakin. Yakin. Makanya Allah kasih banyak kita bahwa kita itu masuk juga antum masukkan jin. Tahu gak ada jin? Nggak tahu. Percaya nggak ada jin? Ada. Saya percaya nggak? Ada orang kok uh, gila, huh? dia nggak sadar ngomong, nggak sadar untuk sembuh. Tadi ngomong apa? Tapi jangan percaya kalau ada manusia bisa mengganggu jin. Nabi Muhammad pernah nangkep jin. Jin manusia pegang apa? Lidahnya jin Ini sekali. Lidahnya ini mesti dan tidak bilang bunuh. Karena itu tidak akan sampai hari kiamat. Pokoknya kita ya, nggak pokoknya Jangan gampang percaya dengan ulangnya jin. Jin itu orang bohong. Sepakat. Semua sepakat jin dan tukang. Jadi kalau antum itu lihat orang di rupiah, ya, kemudian kok kayak main-main, jinnya tua berarti. eh, terbelenggu dan sebagainya, hanya apa? Hanya godaan jin agar kita menjadi sombong, menjadi apa? Tidak ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu demikian kita cukupkan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh